satu tolak. Tak setuju ya? Tidak. Ada pendapat lain? Ada. Apa pendapat kamu? Pendapat saya begini. Kita buat kotak kayu, letakkan di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke dalam sallallahu alaihi wasallam. Masukkan dia ke dalam, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering di samping Ka'bah. Gimana? Ini modalnya kan lebih efisien. Hemat biaya, mengatasi masalah tanpa masalah pegadaian syariah. Kata anggota parlemen yang lain saya tak setuju. Kenapa? Karena jangan kalian sangka di samping Makkah ini tak ada pengikutnya. Pengikut dia banyak. Kalau sampai mereka melihat pemimpin karismatik mereka dibuat begini kering di samping Ka'bah, maka Makkah akan bergejolak terjadi revolusi umat besar-besaran. Jadi kalau gitu pendapat pertama tolak, tolak. Pendapat kedua tolak juga. Tak bisa kita pakai, tidak. Akhirnya suasana sepi, kata pimpinan sidang, kalau gitu kita break dulu. Kita mabuk-mabuk dulu sebentar. Itu tak ada, saya aja nama-nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat yang lain? Ada. Siapa yang berpendapat? Pimpinan sidang. Umar bin Hisham berpendapat. Apa pendapat kau Umar bin Hisham? Kalau kita antar ke tempat jauh nanti pengikutnya banyak, betul. Kalau kita kurung di Makkah nanti bergejolak, betul. Ini paling efisien. Gimana? Cari anak muda yang paling tegap badannya. Kasih dia pedang paling panjang. Masuk ke dalam kamar Muhammad malam-malam bacok kepalanya push selesai waktu itu sniper belum ada sniper dari jauh aja ya. nanti kalau bapak tiba-tiba tengok pusat somat hilang ah, nanti udah kena yang ketiga kirim satu orang push mati selesai oh yang lain tak setuju saya tak setuju kenapa kamu tahu Muhammad itu siapa Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Kusai, keturunan Kilab, Lu'ai Fihir, cucu Adnan, mengalir darah Ismail, anak Ibrahim alaihis salam. Kalau sampai cucu Ibrahim dibunuh, maka kabilah yang lain mengamuk. Akhirnya suasana rapat deadlock. Voting tak ada waktu itu. Bingung mereka gimana ya? Muncul ide Orang yang jahat-jahat tuh idenya dari mana? Dari se setan. Main otak set setan. Main set otak setan. Ada aja idenya untuk yang jahat-jahat. Yang baik-baik bilang ngantuk. Yang otak-otak kotor, otak-otak sungsang, otak-otak beburis, otak-otak berkurang, ada aja ide dia. otak gas terus. Nampaknya makin banyak daerah batal ini. Jadi gimana? Kata Abu Jahal, aku ada ide. Gimana caranya? Jangan utus satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, pasti dicari. Kalau satu orang bunuh, dia nanti akan dicari dan satu suku akan ditangkap. Jadi gimana caranya? Satu suku utus satu orang, satu suku utus satu orang, satu suku satu orang. Semua suku mengutus. Kalau semua membunuh, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Kalau satu tangkap, tapi kalau ramai-ramai siapa mau ditangkap? Betul kan? Banyak yang setuju kan? Akhirnya diutuslah anak muda. Mantap idenya Abu Jahal. Mantap idenya, mantap. Akhirnya Kamis dari pagi mereka sidang, Kamis siang ditetapkan, maka hari Kamis ditetapkan. Setiap suku mengutus satu anak muda, satu anak muda, satu anak muda. Eksekusinya kapan? Langsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya nanti malam malam Jumat. Dengan ini sidang ditutup, ditutup oleh Abu Lah Abu Jahal. Mereka pun tanda tangan untuk pengambilan gaji, uang tunjangan, uang apa segala macam. Habis itu mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sidang pun tutup, Daruna dua tutup. Pluk, selesai. Datanglah Jibril ke rumah Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nanti malam engkau hijrah. Kata Nabi, kenapa gitu Jibril? Karena tadi sudah dapat bocoran. Itulah gunanya ilmu sadap menyadap. Jadi rupanya rapat tertutup pagi itu disadap. Sadap itu maksudnya apa sadap? Bukan memotong gotah itu menaki, sadap itu direkam itu kerja KPK itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Zuhur Nabi pergi ke rumah Abu Bakar Assalamualaikum Abu Bakar Waalaikumsalam Nanti malam kita hijrah Abu Bakar Siap ya Rasulullah Abu Bakar memang udah lama siap Tinggal menunggu saja Kenapa mantinya malam wahai Rasulullah Karena tadi Jibril sudah membawa berita ke rumahku Bahwa Nanti malam anak muda akan memancung kepalaku dan saat itulah kita keluar. Oke, okay, siap. Siap Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran dari sini? Kita perlu sahabat. Sahabat, sahabat setia. Makanya saya tak khawatir karena sahabat saya banyak. Banyak sahabat Ustaz. Di Instagram 4 juta sekarang. Saya mau ngasih tahu aja follower saya banyak. Di FB sejuta dua ratus. Tapi yang siap mati tak tahu lah. Nah, tak bisa kita one man show sendirian, tak bisa. One man show, main tunggal, tak bisa. Harus ada sahabat. Ada Pak Kapolsek, ada Profesor Ilyas Susti, dari politisi Pak Dr. Andus Ahmad MSI, dari akademisi Profesor Dr. Ilyas Kusti, dari kepolisian Pak Kapolsek. Maka kita berani. Jadi berani ini kan kalian. Ya? Kalau tak ada mereka pucat juga. <laughs> Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja sendirian, tapi Allah mau mengajarkan kita hidup bersahabat berjamaah. Makanya yang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja itu berkelompok-kelompok. Maka saya senang malam ini yang datang kelompok. Berikut ini kelompok anak muda, pemuda hijrah. Kelompok anak muda jombloan sejati. Kelompok anak muda geng motor syariah. Kelompok anak muda jilbabers, hijabers. Kelompok anak muda pemuda bertatu tobat. Kelompok anak muda banyak. Itu yang disebut dengan waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa nama geng kalian? Afwaja. Mampang. Nah, lalu kemudian Abu Bakar sudah siap. Nanti malam ya Abu Bakar. Ya, Nabi pulang ke rumah, siap-siap, siap-siap, siap, packing-packing barang. Lalu kemudian malam itu habis isya dia tidur. Nabi itu tidurnya habis isya. Kita tak pula tidur habis isya. Ah, insya Allah ceramah ini tak lama nih, biar cepat kita tidur. Nabi tidur setelah Isya biar supaya mudah tahajud malam. Kenapa kita sekarang payah tahajud? Karena habis Isya acara, acara, acara, acara. Makanya habis Isya ngobrol itu makruh kecuali untuk bicara akhirat, untuk ngaji. Tidur yang paling berkualitas kata Pak Dokter habis Isya. Jam 8 habis Isya, 9, 10, 11, 12, 1, Dua enam jam tidur paling berkualitas. Katanya harus tidur 8 jam Pak Ustaz. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, Tidur itu bukan jamnya, tapi kualitasnya. Kualitasnya tidur itu. Coba tengok kawan-kawan kita security yang malam tak tidur. Siang tidur dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang sholat jamaah takzim semua lemas juga badan dia tapi ada orang yang tidurnya sedikit aja tapi berkualitas makanya habis isya tidur tak bisa lah puasa kami ada acara oke tambah dua jam jam sepuluh tidur tadi saya mulai ceramah ini jam setengah sembilan. sekarang sudah jam setengah sepuluh kurang sepuluh. berarti saya sudah ceramah 50 menit Hmm, kejap lagi habis. Nah, Lalu kemudian Nabi pun tidur habis Isya 9, 10, 11, 12, 1, 2 Pas jam 1, jam 2 Dia pun bangun Keluar dia dari kamar Waktu keluar dari kamar Anak-anak muda sudah siap Menguruskan pedang Mau masuk memancung kepalanya Saat dia keluar itulah terjadi mukjizat وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا di depan mereka tembok wa min khalfihim sadda di belakang mereka tembok fa alsainahum kami tutup mata mereka Fahum la yubusirun Mereka tak bisa menengok Muhammad Nabi buka pintu Nabi lewat Mereka macam orang kena pukau Dan dipotong pula Mengangguk Dilemparkan Nabi pasir ke kepala mereka Nabi pergi Setelah Nabi pergi baru mereka terbangun Pegangnya kepala Eh pasir Masuk mereka ke dalam mereka mau cincang tempat tidur Nabi buka dulu selimut coba buka dulu begitu dibuka selimut Sayyidina Ali Ali iya Muhammad mana mana aku tahu kata dia ah ini ayat kalau baca Yasin nanti cerita tentang Nabi keluar itu ayat dalam surat Yasin itu cerita tentang Nabi keluar malam hijrah bukan itu ayat mantra ini dipaca pula biar supaya tak kena razia. Kebetulan SIM mati. STNK belum perpanjangan. Pas nampak polisi razia, wajahlah min baini aydihim Kau saya nak kaum dari busur. Prit, semprit Pak Kapolsek. Semprit. Kok nggak mempan ya Pak Ustadz? Orang sama-sama ngaji. Mana mempan? Aku mah itu juga gitu Pak saya Kecuali polisinya hantu. Barulah mempan. Makanya uruslah SIM. Saya, saya urus SIM. SIM A, SIM C tak pernah saya tinggal. Walaupun saya naik helikopter tuh, Saya mau ngasih tahu aja. Urus SIM kalau pakai helm yakinkan sampai berbunyi klik, klik baru jalan. Kemarin waktu naik motor di Pematang Rebah, klik sampai tempat acara, tak pula bisa buka. Dipotong pakai pisau. Cemas saya. Cuma Cemasnya tak berapa, malunya itu. Sempat viral, helm tak terbuka. Nah, lalu kemudian keluar Nabi ditanya mereka kemana Ali? Aku tak tahu kata Ali. Nabi pun langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naiklah mereka ke atas nama bukitnya Jabal Hur. tak, tak. Jabal Hur. Kalau tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur Tulisannya sama. Alif, lam, garis, waw, ra. Yang satu titiknya satu, nur. Yang satu titiknya tiga, tur. Bukan saut. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Pak ya bahasa Arab nih Pak Ustaz. itu ada dalam bahasa Inggris. Pak. Health. Health. WHO. World Health Organization. Kan tak ada dalam bahasa. Bahasa kita tak ada. Tak. Saya buka Ustaz Somad. Itu bahasa Arab ada. Tak. Hari apa ini? Hari Selasa. Yaumul Thulatha. Nama bukitnya namanya Jabal Thur. Naiklah ke atas. Saya Jabal Nur pernah saya naik. Jabal Nur naik, Jabal Sur jarang orang naik, bukitnya terjal, tinggi ke atas. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq, tidak pakai senter. Karena kalau pakai senter kafir Quraisy menengok dari bawah, ah tidak, tangkap. Gelap-gelap naik mereka ke atas. Jadi kalau nampak nanti kawan naik motor lampunya mati, itu karena takut ditangkap kafir Quraisy. Naik mereka ke atas Tengah malam gelap Jam 2 malam, jam 3 malam Sampai ke atas Nabi udah mau masuk ke dalam Jabal Sur Ada gua kecil Mau masuk Nabi ke dalam Ditahan Abu Bakar Jangan ya Rasulullah Kenapa ketahuan Nabi Mana tahu ada binatang berbisa di dalam Biar aku cek dulu Masuk Abu Bakar ke dalam dicek Abu Bakar tengok tak ada ular tak ada kalajengking bersih silakan masuk ya Rasulullah andailah kita sama Nabi malam itu andai saya lah sama Nabi waktu itu saya persilakan ya Rasulullah silakan masuk aku tak ada yang mengawal kalau engkau ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel kalau aku siapa? Tatkul PP, tak ada Abu Bakar Siddiq nyawanya diberikannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita salat tarawih, al khalifatul awal Abu Bakar Siddiq. Apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Belum pernah lagi protokol manggil saya. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba dijawab jamaah radhiyallahu anhu. Karena itu titel diberikan Allah karena perjuangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, masuklah Nabi ke dalam. Abu Bakar bersandar ke dinding buah batu, bukan macam kita tanah bersandar dia. Ya. Jadi kalau ada nampak jamaah bersandar, itu bukan dia mengantuk, dia ingin mengenang bagaimana hijrah. Terasa. Tak boleh kita suuzon semua. Cuma Abu Bakar malam Bersandar Abu Bakar, kaki Abu Bakar ini melonjor manjak karena capek lelah berjalan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya di atas paha Abu Bakar. Saya sama Umar yang bawa acara tadi akrab, lama sudah saya kenal. Waktu dia nikah saya sih. Tapi rasanya kalau dia duduk meletakkan ke pahanya pula. Nabi dengan Abu Bakar tak ada jarak. Diletakkannya tengkuknya ke paha Abu Bakar, Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tidur Terbangun Nabi Menetes air dari atas Kata Nabi gelap Air apa yang Abu Bakar Hujan tak mungkin Embun tak mungkin Air apa yang Abu Bakar Kata Abu Bakar air mata aku ya Rasulullah Kenapa engkau menangis Kakiku disengat binatang berbisa Kakinya disengat binatang berbisa Bapak ibu kalau mau tahu rasanya Balik dari sini pergi ke tempat jual makanan ikan arwana. Beli lipan agak tiga biji. Ah, kalau mau merasakan bagaimana Abu Bakar malam Kakinya bisa dia tahan, tak bergerak kakinya. Memangku kepala Nabi Muhammad SAW. Bisa tak bergerak? Andai kita lah yang mangku malam melompat. maaf ya Rasulullah tak tertahan. Gila-gila. Abu Bakar kaki bisa ditahan Tak bergerak kakinya Disengat binatang itu tak bisa ditahankannya Tapi ada satu yang tak bisa ditahannya Air Air mata tak bisa Tak bisa ditahan Makanya kadang kita tengok anak-anak muda di kantin kampus itu menangis Menengok lontong Kau nangis kenapa? Galau Pak Ustaz SMS gak dibalas, telepon gak diangkat Pret mental kerupuk baru menghadapi itu gimana mau melawan Israel maulah pakai pempes begitulah Abu Bakar Siddiq menahankan sengatan satu yang tak bisa ditahan air mata tapi sekarang ada ibu-ibu yang bisa menahan air mata waktu meninggal lakinya tak nangis deh tanya ibu tak nangis tidak oh, kenapa udah lama aku tunggu tidak jamaah al-ikhlas jamaah dekat-dekat sini juga lalu kemudian sampailah pagi malam apa itu malam Jumat malam Sabtu malam Ahad tiga malam tiga hari tiga malam mereka transit di sana yang ngirim makanan siapa perempuan namanya Asma pakai hamzah. Asma kalau asma Sosa ongok Ini namanya Asma binti Abi Bakar Saya laki-laki sehat Rasanya kalau disuruh lam bawa nasi ke atas Asma tiga hari tiga malam membawakan makanan Apa pelajaran dari sini? Pentingnya peranan perempuan perempuan Jangan katakan Islam tak memperdulikan perempuan. Nih, pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan naik ke atas membawa makan. Selama tiga hari berita hiruk pikuk di Makkah ini harus disampaikan ke Nabi di atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Siapa yang membawa berita? Namanya Abdullah. Malam dia di atas, siang dia di Makkah. Dengar-dengar-dengar berita naik ke atas. Apa makna pelajaran dari sini? Pentingnya update status. Oke, nanti kalau ada kawan sedikit-sedikit update. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah berada di tempat. Alhamdulillah Ustaz sudah menduduki. Alhamdulillah Ustaz baru saja minum. Nah, itu ciri-ciri Abdullah. Update mantau terus. Itu juga kalau ada kawan-kawan ngambil gambar, itu termasuk ciri-ciri Abdullah yang mengambil. Allah Dah. Yang mengantar makanan Abdullah. Asma. Yang membawa berita Abdullah. Yang menemani di gua Abu Bakar. Yang menempati tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib ada pula yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk ngasih kode ke atas. Kalau tiba-tiba nanti datang kafir Quraisy namanya Amir bin Fuhairah. Inilah yang dikenal sekarang dengan istilah job description. Pembagian kerja. Nah, jadi adik-adik yang buat komunitas harus bagi kerja acara malam ini terwujud sedemikian orang banyak. Ini kan karena ada job description. Ada yang ngirim WA aja kita. Alhamdulillah tapi akbar. Malam ini tak datang. Kau kemana? Aku ngirim aja gitu. Pahala tak dapat gitu. Ini pun berkurap juga utang. Kita itu kalau mengajak orang kita berbuat. Ini nyuruh orang datang. Hadirlah tablik akbar. Hadirlah tablik akbar. Kau tak datang? Ah, aku dapat pahalanya aja lah. Tiga hari tiga malam di dalam. Kenapa mesti tiga hari tiga malam menunggu suasana? Inilah yang disebut dengan strategi. Strategi bahasa Arabnya siasah, bahasa kitanya siasat. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi keluar rumah, langkah kaki, Bismillahirrahmanirrahim Allah, la wala illa apa yang terjadi terjadilah. Kan begitu. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Nabi penuh dengan matang pembagian tugas kerja. Ali kau tidur di tempat tidur aku. Abu Bakar kau menemani aku di atas. Asma bawa makanan. Abdullah update berita Amir bin Wairah engkau memfurak-furak mengembala kambing malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad mengkecoh musuh sehingga musuh kehilangan. Wah, hilang nih. Mana dia? Mana dia? Dia masih ada di lokasi menunggu dulu karena kalau langsung berangkat ditangkap. Strategi Nabi itu penuh dengan intelijensia ada bukunya intelijensia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak muda harus belajar ini dari sejarah perjalanan hijrah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Ahad, malam Senin, baru mereka bertolak. Tapi yang tahu jalan itu tak banyak. Kalau ditempuh jalan biasa, keluar dari jalan ikhlas, masuk jalan nangka, habislah. Cari yang tahu gang-gang kecil yang kira-kira tak kena razia. Yang tahu jalan itu seorang bernama Abdullah bin Uraiqib. Ingat namanya, Abdullah bin Uraiqib pakai kop sama to. Uraiqib. Dan dia itu non muslim. Walaupun namanya Abdullah tapi dia non muslim. Abdullah bin Uraiqib. Apa pelajaran dari sini? Boleh berkawan dengan non muslim kalau tidak membahayakan. Jadi jangan dia non muslim, hancurkan rumahnya, larikan pacarnya. Nabi berkawan dengan Abdullah bin Uraikid 8 hari 8 malam dari kota Makkah menuju Madinah yang menunjukkan jalan non muslim. Makanya berkawan dengan non muslim silakan bertetangga dengan non muslim tak apa-apa nikah dengan non muslim syarat dan ketentuan berlaku makan dengan dia tengok rumah makannya dulu sederhana tak apa-apa bare solo tak apa-apa Tesalonika babi panggang jangan Ustaz kok tahu saya selalu lewat situ Nah, oleh sebab itu maka berkawan dengan beda agama tidak apa-apa. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini dasar Islam. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Abu Bakar Siddiq penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada duit ongkos biaya perjalanan. Siapa yang menanggung biaya hijrah? Abu Bakar Siddiq punya emas. Emas disimpan dalam kain. Ini kain, ini emas. Emas kalau dimasukkan ke dalam kain membuncur nampak kain. Datanglah ayah Abu Bakar. Nama ayahnya itu Nama ayahnya Abu Kuhafah. Nama siapa nama ayahnya? Abu Kuhafah. Ingat Abu Kuhafah. Abu Kuhafah ini tak Islam. Benci sama Nabi Muhammad. Datang dia menjumpai Asma. Asma, ya, ayah kau mana? Ayah sudah pergi sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana emasnya? Aku curiga jangan-jangan emasnya sudah dibawa Muhammad ini. Dirasatku berkata emas nampaknya lah habis ini datang asma diambilnya batu dimasukkannya ke ke kain atau oh atuh kata asma atuh ya coba atuh pegang dipegang atuh tadi ini emasnya iya atuh oh masih banyak ya padahal batu itu boleh membohongi orang buta yang bongak kolol goblok siasat ini sedang siasat ini Akhirnya Abu Kuhafa itu masuk Islam juga. Tapi nanti setelah 8 tahun hijrah pindah balik ke Makkah baru dia masuk Islam. Abu Kuhafa masuk Islam. Makanya jangan nonton cuman CD kedua, CD ketiga masih ada. Pegang ini emasnya ya. Padahal batu emas itu sudah dibawa perjuangan. Makanya nanti kalau ada ustaz ceramah isinya mencaci maki Abu Bakar itu ciri aliran sesat mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar pengkhianat. Abu Bakar merampas kekuasaan Ali. La tasubbu ashabi, jangan kau caci mati sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu dapat setengah mutnya Abu Bakar Siddiq. Habis hartanya untuk Islam. Kita apa? Kita apa perjuangan kita untuk Islam? Kotak saja jadi hilang entah kemana kan? Keluarkan kotak dari beli. Ini udah cerita-cerita mas ini saya yakin ibu-ibu sudah siap nih. Mana dia Ustaz? Mana dia? Waktu kotak dibagikan di Mesir acara penggalangan dana, mata saya menengok sendiri ibu-ibu orang Mesir itu mengeluarkan emas. Oh, oh, kalau mau nengok di Masjid Ikhlas, ah, coba coba. Oh. oh, besok pas dibawa ke Ramayana, rupanya imitasi. Orang yang bersedekah emas imitasi masuk surga, surganya imitasi. Dah, lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba nampak abu. Abu. Bahasa Indonesia-nya apa itu? Debu. Debu abu. Ya Rasulullah, ya. ada abu ya Rasulullah. ada debu ya Rasulullah. Tengok Rasulullah, oh ada orang mengejar kita. Karena orang kalau naik kuda kencang, itu debunya naik ke atas. Ada orang mengejar. Rupanya yang mengejar itu namanya surakoh. Surakoh pakai kok surakah sampai ke kampung kita serakah dikejarnya Nabi kencang Begitu sudah mau sampai menangkap Nabi, ujung kaki kuda depannya terperosok ke pasir, jatuh bergelinding berguling jatuh. Padahal seumur hidup naik-naik kuda tak pernah jatuh. Macam saya, mana pernah saya jatuh? Oh. Ada dua kali, itu kudanya pelan jatuh. Akhirnya sadar dia, dikejarnya lagi Nabi Muhammad, dicegatnya Nabi, stop. Aku Surakoh seumur hidup tak pernah jatuh dari kuda, pembunuh bayaran. Tapi sekarang aku sadar Rupanya yang ku kejar ini bukan manusia biasa Engkau manusia bukan biasa Maka hari ini Itu maknanya ada orang yang keluar dari rumah dengan niat jahat Tapi di tengah jalan bisa menjadi baik tapi sebaliknya ada orang yang dari rumah baik tiba-tiba di jalan menjadi jahat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan sampai di akhirat kita malu sama surakoh. Waktu itu surakoh sudah ditawarkan. Kalau kau bisa membawa kepala Muhammad, kau akan dikasih 100 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 30 juta. Itu pun onta-onta yang udah berkurap lah itu. Kalau satu ekor onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar mas bro 3 miliar Kalau onta yang mahal yang bagus 70 juta 7M Mau berangkat dari rumah niat kepala Muhammad 7M Kepala Muhammad 7M Kepala Muhammad 7M Tapi begitu jatuh dia menemukan titik baliknya Tak ada harga 7 miliar apa kata Nabi? Arif anna Surakoh kau balik ke Mekah jangan ceritakan tentang kami. 7 miliar tak ada harganya tapi ada kebahagiaan yang dapat tak dapat ditebus dengan harta. Apa dia? Iman. Apa dia? Kelapangan dada. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan semua bisa dibayar dengan uang, ada yang tak bisa dibayar dengan materi, kebahagiaan hati, kelapangan yang dirasakan oleh Suroko saat itu. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Ada orang keluar rumah niatnya mau memancung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang keluar rumah niatnya mau dapat cari harta haram, tapi di tengah jalan dia bertaubat. Betapa malunya dari rumah niatnya Bismillah kita tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah sampai ke tempat itu tak usah lah cerita dia makin banyak orang sakit hati lanjut perjalanan lanjut berapa lama perjalanan nih Pak Ustadz berangkat hari Ahad malam Senin sampai di Kuba hari Senin malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin, 8 hari, 8 malam. Sampai di perjalanan haus, air sudah habis. Boleh minta air susu kambing. Nampak peternakan kambing, boleh minta air susu kambing. Boleh kami minta susu kambing? Boleh. Silakan. Tapi sekarang musim kemarau. Susu kambing kering. Tapi kalau mau tes lah di situ terjadi mukjizat. Ketika diperah oleh Abu Bakar, Nabi berdoa, didoakan Nabi tiba-tiba ada air keluar air susu kambing satu gelas. Abu Bakar menyapu bagian bawah. Bagian bawah itu disapunya. kenapa disapunya? Dia tak mau ada pasir menetes kena ke pakaian Nabi. Tengok adab Abu Bakar. Tepat air minum, punya bagian bawah dibikin kayak mati lalu Nabi pun meminum air susu itu apa kata Nabi fashariban nabiyyu hatta irtawaitu Nabi meminum air itu sampai hausku hilang saya waktu membaca itu Nabi minum air itu sampai hausku hilang yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang ini salah cetak buku. Nabi minum sampai hausku hilang. Sekarang kita tes. Keluar status melihat Ustadz minum hausku menjadi-jadi. Abu Bakar sudah sampai pada tingkat merasakan tenggorokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air susu lalu di tenggorokan siapa? Tenggorokan Muhammad. Tapi yang lega tenggorokan siapa? Kula sampai ke tingkat itu, itulah ukhuwah. Tapi jangan dibalik. Banyak juga sekarang anak muda tak nikah. Kau kenapa tak nikah? Nengok kau nikah, aku sudah terasa nikah. Ada ada. Oleh sebab itu maka inilah puncak daripada Allah sudah simpati. Kasihannya, kasihannya Abu Bakar sudah sampai pada tingkat di atas simpati. XL tuh Pak Ustaz. empat Merasakan perasaan kawan. Inilah yang dikenal dengan tenggang rasa, rasa tepos liro. Puncak daripada cinta, puncak daripada ukhuwah Islamiyah, puncak daripada persaudaraan adalah merasakan perasaan orang lain. Maka kita paham hijrah itu kenapa tidak kun payakun. Padahal kalau mau ngapain 8 hari 8 malam? Minal masjidil arami ilal masjidil aqsa. Naik lagi ke sidratul muntaha. Tak sampai semalam selesai. Nama amru iza arada syai'an ayakula lahu oh, ya Kenapa perjalanan ini 8 hari 8 malam dengan berjalan kita kenal dengan orang. Kau kenal dengan si Kenal. Pernah kau jumpa? Enggak, kau belum kenal. Kau kenal dengan si Kenal. Pernah kau salaman sama dia? Belum, kau belum kenal. Kau kenal dengan si Kenal. Pernah kau seperjalanan sama dia? Tidak, belum kenal berjalan sama orang barulah sadar kita selama ini dia nampaknya sabar berwibawa rupanya perut kenyang waktu lapar nampak musang berbulu bulu harimau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau kenalan sama orang banyak perjalanan. Saya ingin berkenalan dengan anak-anak muda ini. Nanti sampai masanya kita akan sama-sama berjalan touring kita nanti. Barulah kita kenal. Baru tahu kawan mana lawan ketika busi mati. Barulah tahu. Nah, nengok mati ya, iya. Dah. Tapi ada kawan yang masya Allah mati ya, iya. Kasihnya mancis nih. ayo bro kata dia aku dorong dari belakang diulurkannya kakinya ayo demi engkau nggak ada lo gak rame itu tapi jangan lama-lama pula gitu deh. nah akhirnya singkat cerita sampailah mereka disambut dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba الشكر علينا ما دعا لله terjadi ikhtilaf tentang tolak al-badru alaina sebagian mengatakan sanadnya tak sahih mau sahih tak sahih yang jelas bahwa ada kebahagiaan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi begitu dulu sahabat Nabi datang disambut tolak al bazur alaina. Ustadz Somad datang ke rumahnya disambutnya dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Begitu turun dari kendaraan itulah pula lagu dinyanyikan. Maka saya banyak tak datang pesta-pesta kibut-kibut tunggal. Sekarang alhamdulillah sudah banyak pesta-pesta di Pekanbaru tidak lagi pakai lagu-lagu maksiat. Sudah pakai lagu-lagu religi. Hmm. <laughs> Terus tengok suaranya mantap, tengok berkumis. <laughs> Jadilah ibu-ibu yang mau pakai rebana bagus. Tapi jangan pula ada acara nikah dia nyanyikan lagu Bila Israel datang memak Menangislah kedua mempelai di atas. Ah. Sesuaikanlah sama lagu bahagia lagu ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barulah. Ini enggak lagu no woman no cry. No woman no cry. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Kamu sama mengganggu. Tak apa dianggu kan? Sampai di Kuba hari Senin Menginap sampai malam Malam Selasa Malam Rabu Malam Kamis Malam Jumat Selama empat malam berdiri satu masjid Itulah dia masjid Kuba Bukan Fidel Castro Kuba pakai kok Bukan Kuba Kuba cerutu Masjid Kuba Siapa yang sholat di Masjid Kuba sama dengan umroh. Iya Pak Ustaz, iya menyesal kami Ustaz kemarin di Masjid Kuba tak sholat. Jadi apa? Ambil selfie. Oh, tak sholat sunat. Sholat sunat di Masjid Kuba. Empat hari empat malam berdiri satu masjid. Tanya Profesor Ilyas Susti bagaimana sulitnya mendirikan masjid. Ikhlas. Tanya Pak Dr. Andus Haji aman MSI bagaimana susahnya dulu mendirikan Masjid Islamic Center Pasir Pengairan Rokan Hulu. Apa kata anggota-anggota dewan itu dulu? Mau buat masjid di pokok karet, iya, ciga sama cingko aja lah sholat situ nanti. Tak yakin mereka ada manusia yang sholat di situ. Apa yang terjadi sekarang? 17.000 ribu orang sholat di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu hari Ahad hari Sabtu Sabtu Ahad masjid terbaik se-Indonesia 2015 menaranya 99 meter pakai lift ke atas naik Ustaz Soman kalau Ustaz naik ke atas nampak rumah Ustaz di Panama Naiklah saya. Sampai ke atas saya tengok, tak ada. Kata bapak nampak. Nengoknya pakai mata hati Pak Ustaz. Bayangkan, kan. Strategis, rokan hulu, sebelah kanan Sumatera Barat, Payakumbuh, sebelah kiri habis dari lalu Sumatera Utara. Riau, Sumatera Utara. Makanya kali Sabtu hari Ahad plat BK sama plat BA BK BA BM pula tak ada bayangkan tuh hebatnya masjid masjid makanya membangun peradaban berawal dari mas masjid karena Nabi bangun masjid pertama maka Masjidil Haram Madinah Masjid Nabawi Palestina Masjidil Aqsa makanya mencari menantu juga cari yang selalu ke Ibu-ibu di belakang. Jangan cari menantu yang karaoke, diskotik. Kasihan anak gadis kita, macam tidur sama babi hutan. Carilah macam ikhlasnya. Tengok banyak ganteng-ganteng dan macam-macam. Cari ibu, kalau bisa ibu cari yang berdiri-berdiri. Itu tahan uji tuh. Tadi mulai ceramah jam setengah sembilan, sekarang jam sepuluh. Udah sembilan puluh menit saya ceramah. Tak terbayangkan di mana kesemutannya itu. Tapi mereka, mudah-mudahan anak-anak lajang ini ditemukan dengan jodoh yang baik. Amin. Yang bilang amin, yang belum nikah. udah pula. Dia tak tahu bini di belakang. Nah, Sesudah itu hari Jumat bertolaklah Nabi dari Kuba tadi menuju tempat namanya Yasrib. Apa namanya? Yasrib. Ya, okay, sa, Yasrib. Yasrib artinya tanah mati, tanah tandus, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Bayangkan kalau kamu mau kemana? Ke Yasrib Tanah mati, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Dirobah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota peradaban yang terang benderang. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama penting saudaraku. Nama itu penting. Kau mau mana? Masjid Al-Ikhlas. Penting. Kau masjid kemana? Aku mau ke masjid. Ada tuh masjid simpang aja. Nama penting. Nabi merubah nama tempat menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah dibangunlah Masjid Nabawi lalu dipersaudarakan antara orang Makkah Muhajirin dengan orang Madinah Ansor, dipersaudarakan antara orang Islam dengan orang Yahudi, maka peradaban dari masjid. Kalau mau melihat umat ini bangkit, maka ramaikan lagi masjid. Saya tak perlu menceramahi Bapak Ibu karena Masjid Ikhlas sudah mau meletup saking ramai. Sampai keluar, sampai di jalan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Itulah yang saya sampaikan 90 menit. Tapi cerita hijrah belum selesai. Siapa yang akan melanjutkan? Nanti kalau ada acara di Masjid Ar-Rahman, datang. Masjid An-Nur datang, Masjid As-Salam datang. Di mana saja acara pengajian hijrah, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, profesor-profesor datang. Pokoknya jangan sampai tak datang. Ada yang mengatakan menyambut tahun baru hijrah ini bid'ah Pak Ustaz. Usah dengarkan itu. Bid'ah kata dia datang, bin bid'ah sampai dia akhirnya capek. Bid'ah loh datang juga lagi bid'ah datang juga lagi bid'ah ah capek walaupun tiba juga nih buat terus buat terus ajar terus